Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita. Di antaranya adalah kenikmatan dimudahkannya kita untuk menjalankan salah satu kewajiban daripada kewajiban yang Allah wajibkan atas setiap muslim terkhusus mereka kaum laki-laki yang sudah balik yakni menunaikan sholat maghrib secara berjamaah Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fiikum. Di dalam kehidupan kita di dunia ini tidak lepas banyaknya orang maka akan banyak pemikiran demikian pula banyak perkara-perkara yang menjadikan mereka berbeda-beda sehingga dibutuhkan adanya seorang yang mengatur atau pemimpin atau yang dinamakan dengan penguasa dan demikian pula ada yang dipimpin yakni masyarakat oleh karena itu di sana untuk terwujudnya hal itu semuanya yakni pemimpin menjalankan tugasnya sebagai seorang pemimpin atau penguasa demikian pula yang dipimpin atau rakyat mereka bisa menjalani kehidupan sebagai rakyat dengan tentram dan aman dengan terwujudnya hak-hak di antara mereka maka di kesempatan yang mulia ini kita hendak menyampaikan terkait dengan hukukul bulati warra'iyah. Hak-hak penguasa dan hak-hak rakyat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Yang dinamakan dengan penguasa atau al-bulat humul ladzina yatawallawna umural muslimin yang dinamakan dengan penguasa adalah mereka orang-orang yang mengurusi urusan kaum muslimin sawa'an kanatil wilayatu amah baik sifatnya keadaan pemimpin itu sebagai pemimpin umum sebagai pemimpin secara umum Karoisil a'la fid sebagaimana seorang pemimpin yang tertinggi dalam sebuah negara. Kalau kita mungkin presiden atau khasah pemimpinnya khusus karoisi ala idaratin muayyanatin atau amalin muayyanin seperti seorang pemimpin dalam bagian tertentu atau amalan tertentu. Menteri misalnya atau di bawahnya daripada ke, kekuasaan presiden adalah dalam sebuah daerah yakni provinsi, gubernur, kemudian bupati, camat, kepala desa dan seterusnya dari orang-orang yang mereka mengurusi urusan kaum muslimin. Wa kullu haula'i lahum haqqun yajibul qiyamu bihi ala ra'iyatihim. Maka setiap pemimpin tersebut mereka memiliki hak yang wajib untuk ditunaikan oleh rakyatnya. Demikian pula sebaliknya, wali ra'iyatihim haqqun alaihim kadalik. Demikian pula rakyat juga memiliki hak yang harus ditunaikan oleh para pemimpinnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa barakallahu fikum. Maka sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi rahimahullah taala dalam risalah beliau yakni al-usul sita enam pondasi utama bahwasanya untuk terwujudnya itu semuanya yakni terwujudnya persatuan di tengah-tengah kaum muslimin maka di sana harus ada yang namanya mendengar dan taat kepada penguasa beliau menyebutkan dalam pondasi yang ketiga daripada enam pondasi yang beliau sebutkan kata beliau anna min tamamil ijtima'i as-sam'u wa ta'atu liman ta'ammaru alaina walau kana abadan habasyian kata beliau rahimahullah taala bahwa sungguhnya termasuk daripada kesempurnaan ijtima persatuan adalah sikap as mendengar dan taat kepada orang yang diamani untuk mengurusi urusan kita walaupun dia pemimpin tersebut adalah seorang budak habasyi budak habasyi kita ketahui yakni Ethiopia orangnya hitam rambutnya keriting seperti itu. Artinya seorang budak yang mungkin tidak dipandang orang, namun ketika dia adalah seorang pemimpin, wajib bagi kita untuk mendengar dan taat kepadanya. Tidak boleh kita bermaksiat kepadanya selama itu dalam perkara yang tidak melanggar syariat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa barakallahu fiikum. Maka dijelaskan oleh Asy-Syaikh Fauzan hafizahullah taala termasuk daripada usul yang tiga yakni taat waliyil amril muslim mentaati terhadap penguasa kaum muslimin kenapa demikian diwajibkan li'annahu la yatimul istima' illa bi ta'ati waliyil amri karena sungguhnya tidak akan sempurna yang namanya persatuan kecuali dengan adanya ketaatan kepada waliul amr penguasa fala istima'a illa bi imamin dan tidak ada persatuan kecuali dengan adanya seorang imam adanya seorang pemimpin wala imamata illa bisam'in wa ta'atin dan tidak ada yang namanya kepemimpinan kecuali dengan cara mendengar dan taat kepada pemimpin tersebut. Fawaliyul amril muslimi ja'allahu Allahu rahmatan lil muslimina li iqamatil hudud. Maka yang namanya waliyul amr penguasa pemimpin kaum muslimin atau pemimpin yang muslim yang Allah jadikan sebagai rahmat kasih sayang bagi kaum muslimin dalam rangka apa? Yakni menegakkan hukuman-hukuman aturan-aturan di tengah-tengah kaum muslimin. Demikian pula wal amri bil ma'ruf wa nahyi munkar. Dengan adanya seorang pemimpin, seorang penguasa yakni mereka memerintahkan <clears throat> kepada yang ma'ruf dan mencegah daripada kemungkaran. Wa nusratil matlumi aminat zalimi dan dalam rangka menolong orang-orang yang terdolimi dari orang-orang yang berbuat dolim. Demikian pula dengan adanya seorang penguasa pemimpin <clears throat> hifdil amni terjaganya keamanan ketentraman di tengah-tengah masyarakat maka ini seluruhnya adalah termasuk rahmat Allah subhanahu wa ta'ala rahmat Allah kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya ungduru kaum muslimin barakallahu fikum as-sahabatu lamma tuwfiya rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yadfanuhu hatta bayau imamahum. Perhatikan kaum muslimin. Para sahabat <clears throat> ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau wafat, mereka para sahabat tidak segera menguburkan beliau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sampai mereka membaiat imam mereka, yakni membaiat seorang pemimpin di antara mereka. Kenapa ini dilakukan para sahabat? Li'annahum yakhshawna minal ikhtilafi wa minal fitnati. Karena mereka takut adanya ikhtilaf perbedaan di antara mereka para sahabat dan takut terjadinya fitnah. Li'annahum yarifuna annahu la yasluhu ayya'isu wala lailatan wahidatan biduni imamin karena mereka para sahabat adalah orang-orang yang cerdas, orang-orang yang faham. Yakni mereka mengetahui bahwasanya tidak akan baik kehidupan mereka walaupun satu malam saja tanpa adanya seorang pemimpin, tanpa adanya seorang imam li'anna hadza min daruriyatiddin karena ini yakni adanya seorang pemimpin di sebuah komunitas kumpulan manusia itu adalah perkara yang doruri, perkara yang dibutuhkan, perkara yang dituntut. Wala yumkinu an yakuna hadha illa bisam'i wa ta'ati li amri. Dan tidak mungkin semuanya ini akan terwujud keadaan ini tidak akan terwujud kecuali dengan cara mendengar dan mentaati terhadap penguasa tersebut. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman <clears throat> di dalam surat An-Nisa ayat 59 Ya ayyuhalladzina amanu Allah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum wahai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kalian dijelaskan oleh para ulama ulil amri yang dimaksud adalah pertama yakni penguasa dari uh, pertama adalah para ulama Kenapa mereka para ulama dikatakan sebagai ulil amri? Karena mereka adalah orang yang menjelaskan tentang syariat ini dan memerintahkan umat ini untuk menjalankan al-haq. Mengingatkan mereka daripada penyimpangan terhadap al-haq. Sehingga mereka dikatakan sebagai ulil amri. Demikian yang kedua adalah penguasa. Di mana mereka penguasa dengan kekuasaannya tersebut penguasa atau pemimpin atau seorang imam mereka memerintahkan kepada rakyatnya untuk menjalankan syariat-syariat Islam yang dijelaskan oleh para ulama tadi. Jadi ulil amri adalah para ulama dan penguasa atau pemimpin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. <clears throat> Maka ketaatan setelah ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulnya la budda min taati ulil amri harus adanya ketaatan kepada ulil amri kepada para penguasa di dalam firman Allah tadi, yakni ulil amri minkum, pemimpin di antara kalian, maksud minkum ai minal muslimin, pemimpin dari kaum muslimin. Dan alhamdulillah, pemimpin kita adalah muslim. Presiden kita muslim. Gubernur kita juga muslim Bupati kita juga muslim Camat kita alhamdulillah muslim Sampai RT-nya insya Allah muslim Maka ini adalah hal yang wajib kita syukuri Kau muslimin rahimani wa rahimahumullah <clears throat> Dalla ala annahu yustaratu fi waliyil amri ayyakuna musliman. Maka dalam ayat tadi yakni surat An-Nisa ayat 59 menunjukkan bahwasanya disyaratkan pada seorang waliul amr adalah seorang muslim. Dan alhamdulillah sebagaimana kita sebutkan tadi, pemimpin-pemimpin kita adalah muslim. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fiikum. Kemudian kata beliau Asy syaikh Muhammad bin Abdul Wahab rahimallahu taala wa bayyana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hada bayanan syai'an dha'ian bi kulli wajhin min anwa'il bayani syar'an wa qadran Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan hal ini dengan penjelasan yang merata menyebar pada setiap sisi daripada macam-macam penjelasan yang syar'i dan sesuai dengan kadarnya. Maksudnya maksud beliau rahimahullah taala adalah sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam haitsu qala sallallahu alaihi wasallam sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang disebutkan oleh beliau usikum bitaqwallahi wa sam'i wa ta'ah wa in ta'ammaru 'alaikum 'abdun fa innahu man ya'is minkum fasayaru ikhtilafan katsira Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat kepada pemimpin. Walaupun yang memimpin kalian adalah seorang budak. Fa innahu man ya'is minkum maka sungguhnya barang siapa yang hidup di antara kalian Ay berumur panjang Niscaya dia akan mendapati perselisihan yang sangat banyak Maka bagaimana solusinya ketika kita mendapati ikhtilaf perbedaan yang sangat banyak ini maka beliau berikan solusi wajib atas kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa ar al mahdiin yang mendapat petunjuk. Kau muslimin rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fiikum. Maka kata Syekh Shalih Fauzan, hadal aslu salis ini adalah pondasi ketiga yakni mendengar dan taat. Isma'u wa ati'u wa in ta'ammaru alaikum abdun Wajib atas kalian untuk mendengar dan taat Walaupun yang memimpin kalian adalah seorang budak Hadis Sahih riwayat Bukhari Demikian pula disebutkan dalam Sunan Ibnu Majah Dan juga dalam Musnad Imam Ahmad Wajib atas kalian untuk mendengar dan taat Walaupun yang memimpin kalian adalah seorang Pundak. Fala yumkinu an tahsula jama'atun lil muslimin illa biwali amrin muslimin. Maka tidak mungkin untuk terwujud jamaah persatuan bagi kaum muslimin kecuali dengan adanya seorang pemimpin muslim walau lam yakun dana sabin arabiyin Balau kana Walaupun pemimpin tersebut Bukan seorang yang memiliki nasab Keturunan Arab Bahkan walaupun dia adalah seorang Buddha Tetap wajib untuk didengar dan ditaati Ketika dia adalah seorang pemimpin <clears throat> Namun kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu Sungguh disayangkan pondasi yang sangat agung ini yakni mendengar dan taat kepada penguasa banyak diselisihi oleh kaum muslimin bahkan oleh mereka yang mungkin mengaku mengaku berilmu dianggap atau ditokohkan di masyarakat sebagai seorang tokoh atau cendekiawan muslim dan semisalnya maka selanjutnya kata Syekh summa soro hadal asal la ya'rifu inda aksari man yadda'il ilm fa amalu bihi kemudian jadilah dasar yang agung ini prinsip yang agung ini yakni prinsip mendengar dan taat kepada penguasa tidak diketahui oleh kebanyakan orang-orang yang mengaku berilmu kalau mereka tidak mengetahui orang-orang yang mengaku berilmu, maka bagaimana mereka akan beramal dengan prinsip yang agung ini? Yang ada <clears throat> justru sebaliknya, yakni ketika ada kesalahan dari seorang pemimpin, seorang penguasa, kesalahan tersebut diumpat, dibicarakan di mimbar-mimbar umum, di majelis-majelis umum, di hadapan banyak orang, yakni menjadikan kaum muslimin mereka jauh dari prinsip yang agung ini karena orang-orang yang dianggap berilmu saja demikian keadaannya justru mereka memancing kemarahan kaum muslimin, memancing kemarahan umat dengan mengumbar kesalahan daripada penguasa di hadapan umat, di tengah-tengah umat, memancing emosi masyarakat. Walayatu billah. Sorah adal asal. Maka jadilah pondasi yang agung ini tidak diketahui oleh kebanyakan orang-orang yang mampu berilmu. Fayajhaluna fayajhaluna masalah tasami wa ta'ah. Mereka jahil tidak tahu terhadap prinsip yang agung ini yakni prinsip mendengar dan taat. Wa ma laha min fadlin. Demikian pula tidak mengetahui bahwasanya prinsip mendengar dan taat ini itu adalah prinsip yang memiliki keutamaan yang sangat besar. Wa malaha min ahamiyatin. Demikian pula mereka tidak mengetahui bahwa saya prinsip yang agung ini memiliki kepentingan atau betapa pentingnya prinsip yang agung ini di dalam kehidupan di tengah-tengah umat ini. fabil awam wahum asyadu jahdan fihada kalau orang yang dianggap berilmu, orang yang dianggap mengetahui ilmu saja demikian keadaannya, mereka jahil, tidak tahu, maka tentunya bagaimana dengan masyarakat awam? Mereka lebih tidak mengetahui lagi dengan prinsip ini, sehingga mereka mudah dibakar emosinya oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kaum muslimin <clears throat> rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Ini prinsip yang agung yang wajib untuk diketahui oleh setiap muslim, yakni mendengar dan taat kepada penguasa agar terwujudnya yakni ketentraman dan keamanan di tengah-tengah umat ini. Selanjutnya berkata Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah taala famin hukukir ra'iyah 'alal maka diantara hak rakyat yang harus ditunaikan oleh para penguasa an yakumu bil amanatillati hammalahumullahu iyaha yakni mereka para penguasa wajib untuk menunaikan amanah yang Allah bebankan kepada mereka dengan amanah sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang penguasa. Wa alzamahum al biha minan nushi lirra'iyah wa sayri biha 'ala nahjil qawim dan mengharuskan mereka menuntut mereka para penguasa untuk menunaikan amanah-amanah tersebut yakni berupa nasihat kepada rakyat kepada masyarakat dan memberikan atau berjalan di atas nasihat tersebut sesuai dengan jalan yang lurus jalan yang menjamin terhadap kemaslahatan bagi masyarakat yakni kemaslahatan bagi dunia dan akhirat mereka bagaimana caranya Dzalika bittiba'i sabilil mu'minin yakni dengan jalan mengikuti jalannya kaum mukminin. Ai jalannya para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Wa hiya tariqul lati kana 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakni jalan yang berada di atasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna fiha as-sa'adah lahum wa li ra'iyatihim maka sungguhnya di dalam jalan tersebut yakni jalannya kaum mukminin yang merupakan jalan yang di atas Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam padanya kebahagiaan bagi mereka para pemimpin dan juga kebahagiaan bagi masyarakat, bagi para rakyat. <clears throat> wa min tahti aidihim dan juga di bawah tanggung jawab mereka wa hiya ablagu syai yakunu bihi ridha ra'iyya an ra'iyatihim dan itu hal itu lebih tandas lagi keadaannya yakni dalam rangka dengan mereka menjalankan jalannya kaum mukminin yang merupakan jalannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam akan mendatangkan keriduan rakyat. Demikian pula rakyat pun ridho terhadap penguasa. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga dengan itu terus akan terwujud kemaslahatan berikutnya yakni al-irtibatu bainahum adanya ikatan yang kuat antara penguasa dan rakyatnya. Wal khudu li awamirihim. Demikian pula rakyat menjadi tunduk terhadap perintah-perintah penguasanya. Karena penguasa adalah orang yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga rakyat pun tunduk kepada para penguasa tersebut wahidil amanati fima yuwallunahu iyyahum demikian pula menjadikan para penguasa menjaga amanah terjaganya amanah yang dibebankan kepada mereka fa inna man ittaqahun nas maka barang siapa sesungguhnya barang siapa yang bertakwa kepada Allah maka Allah akan menjadikan manusia itu pun takut kepadanya. Manusia segan kepadanya. Kau muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula waman ardallah kafahullahu ma'unatan nas wa ardahum anhu. Barang siapa yang telah Allah ridhoi, Allah akan mencukupkannya yakni menjadikan manusia itu merasa aman dan ridho terhadap mereka para penguasa. Yang demikian tidak lain karena yang namanya hati setiap hamba itu berada di antara jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Yuqallibuha kaifa yasha. Allah membolak-balikan hati setiap hamba sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ketika penguasa itu adalah penguasa yang taat kepada Allah maka menjadikan rakyat pun taat kepada penguasa demikian pula dengan penguasa itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala Allah membalikkan hati-hati hamba ini hati-hati kaum muslimin hati-hati masyarakat menjadi orang-orang yang taat kepada penguasa dan akhirnya mereka pun menjadi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hak rakyat yang harus ditunaikan oleh para penguasa. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fiikum. <clears throat> Selanjutnya yang berikutnya Wa amma huququl wulati ala rohiyah. Adapun di antara hak-hak penguasa atas rakyatnya fahiya an-nusku lahum fima yatawallahu al-insanu min umurihim di antara hak-hak penguasa atas rakyatnya yakni <clears throat> mereka berikan nasihat kepada rakyat terhadap apa yang menjadi tanggung jawab mereka seorang puasa dari urusan-urusan rakyatnya. Bagaimana caranya? Yang namanya rakyat mengingatkan penguasa yakni tadkiruhum idza ghafalu Rakyat mengingatkan para penguasanya, para pemimpin ketika mereka lalai dari amanah yang dibebankan kepada mereka. Namun caranya tidak sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang yang jahil yakni dengan membicarakan aib membicarakan aib penguasa di hadapan umum. Bukan demikian. Bukan pula mengingatkan penguasa dengan cara melalui orasi-orasi, demonstrasi dan sebagainya. Bukan demikian. Namun dengan cara sir, sembunyi-sembunyi, demikian pula dengan lemah lembut wa du'a'u lahum idza malu anil haq demikian pula di antara hak puasa yang harus ditunaikan oleh rakyat adalah rakyat mendoakan kebaikan untuk para penguasanya ketika mereka condong berpaling daripada al-haq didoakan kebaikan bagi mereka Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan ini merupakan pondasi daripada usul dakwah salafiyah. Pondasi daripada dakwah salafiyah yakni mengingatkan penguasa dengan sembunyi-sembunyi dan mendoakan kebaikan bagi mereka. Sebagaimana disebutkan di dalam kitab Usul Dakwah Salafiyah karya Syekh Abdul Salam bin Barjas Ali Abdul Karim rahimahullah taala dalam usul yang ke-8 beliau menyebutkan terkait dengan akidah salafiyah secara global di dalam bermuamalah dengan penguasa. Kata beliau rahimahullah taala, "Fanasma'u wa nuti'u fi ghairi maksyiatin Maka kita ahlu sunnah salafiyah mendengar dan taat kepada penguasa selama tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada ketaatan kepada makhluk selama bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. La ta'ata li makhluqin fi maksiatin khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kata beliau, wala narul khuruja alal hakimil muslimi mahma kasurat ma'asihi kami tidak berpandangan untuk keluar dari ketaatan kepada hakim muslim, penguasa muslim betapapun banyak kemaksiatan-kemaksiatan dari penguasa tersebut betapapun banyak kemaksiatan-kemaksiatan dari penguasa tersebut. Maka dikatakan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah taala di dalam Syarh Sunnah halaman 33 kata beliau Al-Imam Al-Barbahari wala yahillu kitala sultan wa al-khuruj alaihi wa injara tidak halal untuk memerangi penguasa pemimpin kaum muslimin tidak pula boleh untuk kurus keluar memberontak kepadanya walaupun penguasa tersebut adalah penguasa yang penuh dosa walaysa fi sunnati kita sultan dan tidak ada di dalam sunnah yang namanya memerangi memerangi penguasa fa inna fihi fasadun dunya wa din maka sungguhnya yang namanya memerangi penguasa, memberontak keluar dari ketaatan kepada penguasa, itu hanya akan mewujudkan kerusakan dunia dan agama. Kau muslimin rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fiikum. Demikian pula termasuk akidah salafiyah di dalam bermuamalah dengan penguasa secara global adalah wala nadkhul fi syai'in min umuri dunyahum. Kita tidak masuk sedikit pun dari urusan-urusan dunia mereka para penguasa. Masuk ke dalam kancah perpolitikan dan seterusnya. Wa nansahu wa nansahuhum hasbatariqati syariah dan kita menasihati mereka para penguasa sesuai dengan jalan yang syar'i wal ikhlas bisidkin demikian pula menasihati penguasa dengan jujur dan ikhlas wa qaulun nasihati sirron la siyama fi zamanil fitan dan cara menasihati penguasa adalah dengan cara sir sembunyi-sembunyi terlebih di zaman yang penuh fitnah seperti zaman-zaman ini. Demikian pula wa Allah subhanahu wa ta'ala lahum bisalat wal falahi fi sirrina wa alaniyatina. Demikian pula <clears throat> kita mendoakan kebaikan untuk para penguasa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa kebaikan, keberuntungan, baik secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Kenapa? Lianna solahakum solahu lil ibadi wal bilad. Karena dengan baik yang mereka para penguasa akan menjadi kebaikan bagi hamba dan juga kebaikan bagi negeri di mana mereka tinggal kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum bahkan berkata al-imam Qutail bin Ayyad rahimahullah taala kata beliau di dalam kitab Syarh Sunnah karya Imam Al-Barbahari halaman 115 law kanat li da'watun mustajabatun ma ja'altuha illa fi sultan kata Imam Qutil bin Iyad rahimahullah taala seandainya aku memiliki sebuah doa yang mustajab doa yang dikabulkan Aku tidak akan menjadikan doa itu kecuali untuk penguasa. Kecuali untuk penguasa. Bukan untuk dirinya. Kila lahu ya Aba Ali. Maka ditanyakan kepada beliau Wahai Abu Ali Kunyahnya beliau Al-Imam bin Iyad Fasir lana hata Jelaskan kepada kami Kenapa Kalau engkau memiliki doa yang mustajab Engkau gunakan doa itu untuk penguasa Bukan untuk dirimu sendiri Bukan untuk pribadimu Kala kata beliau Ida jaal tuha fi nafsi lam ta'adduni jika doa itu aku gunakan untuk diriku sendiri maka manfaatnya hanya kembali sebatas untuk diriku wa idza ja'altuha fi sultan salaha namun jika aku jadikan doa itu untuk penguasa. Aku berikan doa itu untuk penguasa. Maka penguasa itu menjadi penguasa yang soleh, penguasa yang baik. Fasolaha bisolahihil ibadu wal biladu. Maka akan menjadi baik dengan baiknya penguasa itu akan menjadi baik hamba dan negeri di mana mereka tinggal. Ini kenapa beliau ketika memiliki doa yang mustajab, beliau jadikan doa itu untuk penguasa, tidak untuk dirinya. yakni dengan yang penguasa akan menjadi baik penguasa dan dengan baik yang penguasa akan menjadikan baik masyarakat dan negeri di mana mereka tinggal. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, demikian terkait beberapa hak dari beda hak-hak kuasa dan hak rakyat. Mudah-mudahan yang sedikit ini memberikan faedah kepada kita dan menjadikan kita paham terhadap prinsip yang aku ini, prinsip yang banyak dilupakan oleh kebanyakan kaum muslimin bahkan oleh mereka orang-orang yang ditokohkan oleh masyarakat. Barakallahu fiikum. Akhiru dawan alhamdulillah apabila ada tutur kata yang kurang berkenan kami mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa Akhiru dawan alhamdulillah subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.